Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Naam. Wa Ikhwan fiddin, din wa azdakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih masih mengenai enam pembahasan al-amr yaitu yang jawabnya jamaknya adalah awamir perintah. Naam. Sekarang kita akan masuki yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih bi sighatif itu ya. Naam. Bi sighatif al wal bi sighatif al fal wujubu haqiqa haitsul qarinatu intafat wa utliqa. Bi sighatif al fal wujubu haqiqa haitsul qarinatu intafat wa utliqa. Jadi dengan bentuk if'al if'al, isma, idlis, ikra, undur, seperti itu kan fi'il amr itu ya. Naam, maka wajib ditunaikan. Maka kewajiban wajib ditunaikan atau wajib direalisasikan, diwujudkan. Paham ya? Karena hukum asalnya apa? Al-asal fil amr ya dulu 'alal wujub. Hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan wajib dikerjakan. Paham maksudnya? Ya? Contohnya, Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "U'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ubudullah, beribadalah kalian semuanya kepada Allah taala. Perintah bukan? Wajib enggak ibadah itu? Karena kembali ke kaidah. Apa kaidahnya? Al asl fil amr ya dulu al wujub caranya. Jadi antum menghafal kaidah-kaidah seperti ini, itu enaknya suatu ketika antum mengajar nanti barakallahu fikum antum bisa menjabarkan. Paham ya? Dalam artian bukan sekedar menerjemahkan tok itu ya. Jadi kadang kalau orang cuman ngajar tapi bisanya nerjemahkan toa itu kan kurang penjabarannya. Jadi misalkan u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Dia nerjemahkan bisa, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Selesai kan? Kalau nerjemahkan toa. Tapi kalau dia punya ilmu wasan dijabarkan. Perintah di sini u'budu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ilmu usul ada kaidah al asl fil amri dulu al wujub. Nah, bisa jabarkan kan? Hukum asal sebuah perintah adalah menunjukkan apa? Wajibnya enam perintah tersebut untuk dikerjakan. Mafhum? Paham salah ya? Naam. Kemudian lawannya al asal fil nahyi yadullu ala tahriman itu lawannya. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekali-kali mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Larangan enggak nih? Larangan. Hukum asli larangan apa? Menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qawluhu bi sighatil bi sighati if'al aina budda an yakuna al-amru bi sighati if'al. Nah, diharuskan bahasanya atau harus yang namanya perintah itu dengan bentuk if'al tapi enggak harus if'al. If'al sudah contoh aja. Bisa if'al, if'il, uf'ul. Ya kan tergantung timbangannya kan? Bisa ijlis, uktub, ikra, ya enggak? Yang penting amar perintah. Wa hadha wal asl dan inilah hukum asalnya. Ayyakun al-amru bi sighati if'al. Hukum asalnya fi'il amr itu hendaknya dengan bentuk apa? if'al, tapi enggak harus if'al ya. Bisa if'al, if'il, uf'ul silakan yang penting fi'il amr. Wa ya'ni bihi fi'lul amr sawa'an. If'al au istaf'ala au tafa'al eh, au wa ma asbadalik kata beliau. Yang diinginkan adalah fi'il amr, baik itu dengan fi'il if'al, seperti apa? Isma', ya enggak? Isma', ya, seperti itu. Ikra, anaso itu fi'il amr, perintah. Au istaf'ala, ya, istaf'ala, istaf'il ini, istaf'ala berarti istaf'ilan itu nanti fi'ilnya. Istamala, yasta'milu, isti'malan, istamil, kan itu. Au tafa'al, tafa'al juga sama. Ta'allama, ya ta'allamu, ta'allam. Perintah enggak? Ta'allam, perintah. Ya, ta'allamu ya ikhwanana berarti pelajarilah oleh kalian wahai saudara-saudara kami. Nah, itu fil amr, tafa'al. Au ma asybah atau yang serupa dengan itu. Lakin qad yaridul amru bi sighatil istifham. Tapi terkadang ada muncul perintah itu bentuknya istifham. Bentuknya itu lafaznya pertanyaan. Tapi menunjukkan perintah wabesiqotul khobar khabar dan terkadang bentuknya pun khabar bentuknya lafadznya seakan-akan mengkabarkan tapi padahal maknanya perintah itu kadang ada cuman hukum asalnya yang namanya perintah itu dengan bentuk apa fi'il amar. hukum asalnya paham ya hukum asalnya perintah itu melalui na fikum fi'il amar tadi itu tapi terkadang ada yang bentuknya seakan-akan pengkabaran seakan-akan pertanyaan tapi bentuknya tapi maknanya apa perintah terkadang ada kita lihat Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Kan itu yang enggak dalam Al-Qur'an itu kan itu kan. Dan para wanita ini cerai, maka hendaknya mereka menunggu diri-diri mereka selama tiga kali suci. Nah, ini yatarabbasna, lafaznya fi'il mudhari' bukan? Fi'il mudhari', tapi maknanya apa? Maknanya adalah ingtadirna. Tunggulah gitu loh. Maka hendaknya apa? Tunggulah oleh kalian wahai para wanita itu. Jadi walaupun bentuknya fi'ilnya dalam mudhari tapi maknanya amr. Kan pengkabaran sini, kan mengkabarkan ini ya enggak? Nah, paham belum? Ya, wah, terkadang ada seperti itu. Fa hadza fi'lu mudhari wal jumlah khabariyah. Di sini ya tarabbasna adalah fi'il mudhari sedangkan jumlahnya khabariyah pengkabaran. Al mutallaqat itu kan mutadaknya, Khabarnya kan jumlah setelahnya itu. Nah, Lakin maknaha al amru. Akan tapi maknanya apa? Perintah. Maksudnya bagi para wanita yang diceraikan suaminya dengan cerai satu ya namanya tolak raj'i itu maka perintahkanlah mereka untuk menunggu diri mereka iddah maksudnya selama tiga kali suci itu enam atau tiga kali haid. Faqaulul mu'allif rahimahullah bisighati if'al maka ucapan mu'alif di sini dengan bentuk if'al laisa qayyidan dan syartan. Ini bukan syarat. Bukan ikatan, bukan syarat. Bal huwa bayanun li'aghlab an yakuna bisighati if'al. Bahkan itu sekedar penjelasan, kebanyakannya, mayoritasnya yang namanya perintah itu dengan bentuk if'al. Dengan bentuk fi'il amr maksudnya. Ijlis, if'il, ya kan? Ungdur, uf'ul, ya enggak? Isma', if'al. Seringnya gitu kan? Tapi ternyata ada fi'il mudhari yang maknanya perintah seperti tadi itu. Wal mutallaqatu wal mutallaqat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna dan bagi, bagi para wanita yang diceraikan suaminya hendaknya mereka menunggu nah ini ya terlepas namanya intadirna tunggulah oleh kalian wahai para wanita menunggu selama tiga kali suci atau tiga kali haid kan itu enam qaulul mu'allif fal wujubu huqiqa yuridu bidzalika ma yaqtadihi al amr ahal yufidun nadb amil wujub am natawaqqaf hatta yatabayyan lana perhatikan ini yang beliau inginkan dengan lafaz fal wujubu haqiqah ya, yuridu bidzalik ya, yang beliau inginkan dengan ucapan tersebut adalah mayat tadil amr apa yang diharuskan dari perintah tersebut kan ada orang perintah ada orang perintah nyuruh gitu loh nah apa konsekuensi daripada suruhan atau perintah tersebut wajib dikerjakan atau sunnah gitu loh kan itu ada kemungkinan kan nah ada dua kemungkinan hal yufidun nadab nadab itu sunnah eh, apa memberikan faedah nadab Ya, eh, faedahnya madhab, madhab mustahab atau sunnah. Awil mujub atau faedahnya wajib dikerjakan. am tawakaf hatta yatabayyana lana atau kita diam. Natawakaf diam, tidak menghukumi, tidak menghukumi wajib, tidak pula sunnah sampai nampak bagi kita. Nam al-mu'alif yaqul innahu lil wujub. Perhatikan ini. Mu'alif sendiri mengatakan lil wujuban itu, fal wujubu haqiqah. Haitsul qarinah intafat wa utliqa. Ketika tidak ada qarinah, jadi hukum asal sebuah perintah itu ketika nggak ada korinah yang lainnya, ya, barakallahu fikum cuma diitlakan perintah itu aja menunjukkan apa awalnya? Wajib. Belum. Kalau ada perintah kemudian nggak ada korinah yang lainnya, maka perintah tersebut menunjukkan apa wajib hukum asalnya. Nah. Fal amrul wujub idza utliqa ma lam tujad qarinatun tadullu ala annahu yadullu ala al wujub. Maka perintah itu hukum asalnya untuk perkara yang wajib wajib dikerjakan apabila diletakkan digunakan nah kemudian tidak ada korinah korinah tanda tidak ada korinah yang memalingkan atau yang menunjukkan bahwasanya apa bahwasanya perintah tersebut nah menunjukkan sesuatu yang tidak wajib kalau nggak ada korinah itu berarti kembali hukum asal wajib Nanti ya nah barakallahu fikum contoh yang lain wa'tasimu bihablillah berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tanya Allah taala perintah ini? perintah nah bagaimana perintahnya wajib atau sunnah wajib karena nggak ada faktor yang malingkan. Jadi hukum asalnya nah barakallahu fikum baqa ya, ala dhahirih. Dia sesuai atau barakallahu fikum dibiarkan sesuai dengan zahirnya tersebut. Perintah hukum asalnya adalah wajib. Perintah hukum asalnya menunjukkan apa? Nah, wujub menunjukkan suatu perkara tersebut adalah wajib. Kalau nggak ada korinah yang lain. Berarti kalau ada korinah yang lain tidak wajib. Seperti perintah untuk menggunakan siwak. Nah, menggunakan siwak ketika setiap kali mau sholat. Itu kan perintahnya untuk untuk lil wujub atau lil nadab nadab ya sunnah hukumnya. Karena Rasulullah mengatakan laula ana syukka ala ummatilah la amartuhum bisimak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku ini untuk bersiwakan setiap kali mau salat. Tapi kan bisa dikatakan memberatkan. Oleh karena itu apa? Hukumnya adalah sunnah. Naam. Wa hadha huwa alladhi 'alaihi aktsaru rusulin wastadallu biqaulina 'azza wa jal dan inilah yang kebanyakan mayoritas jumhur usuliyin berpendapat di atasnya. Maksudnya apa? Al asal fil amri ya dulu al wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajibnya nah perintah tersebut untuk ditunaikan atau dikerjakan. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih daripada perintah Rasulullah saw akan ditimpakan pada mereka sebuah fitnah, bala ujian malapetaka atau ditimpa pada mereka apa? Adab yang pedih. Nah, mereka berdengar seperti itu. Wajhud dalalah anna amr mufradun mudhaf yang ya'um al awamir. Perhatikan ini. An amrih. Amrun mudhaf kan situ? Amrun mudhaf. Ha situ kata ganti di situ adalah domir mutasil. fi mahali jar mudhaf ilaih ya enggak? Ya enggak? Nah, kemudian amr mufrad enggak situ? Mufrad enggak? Mufrad kata nah dalam kaidahnya mufradun mudhaf fa kullal awamir. Isim mufrad itu kalau disandarkan dimutafkan seperti itu bentuknya an amri berarti mencakup seluruh perintah-perintah. Seluruh perintah-perintahnya kalau ada orang yang menolak, membangkang, menyelisihnya maka dapat ancaman adab yang pedih tadi itu. Fahadil ayat tufidul wa'id liman khalafa ayya amrin kan. Maka ayat ini memberikan faedah wa'id ancaman terhadap orang-orang yang menyelisihi Nah, perintah manapun, perintah apa saja dari Rasulullah kalau terselisih maka dapat ancaman atau pedih tadi itu. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad Ahmad bin Hambal Abu Abdullah, kunyahnya imam yang empat semuanya sama Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah na barakallahu fikum karena Abu Hanifah beda sendiri. Naam, Abu Hanifah namanya Nu'man bin Sabit, namanya Nu'man bin Sabit naam. Imam Ahmad berkata rahimahullah, "Atadri mal fitnah?" Kamu tahu enggak apa itu fitnah? Al fitnah tuh hiya syirk. Fitnah itu terkadang maknanya adalah syirik. Paham ya? Karena fitnah macam-macam maknanya. Fitnah terkadang maknanya ujian. Seperti inna manahnu fitnatun fala takfur. Ucapan dua malaikat itu kan eh, ketika mengajarkan ilmu sihir di Babil, dia mengatakan apa? Mereka berdua, "Inna manahnu fitnatun." Ini enggak mungkin kalau inna manahnu syirkun. Enggak mungkin kan? Fitnah di situ maknanya adalah ujian atau na'am barakallahu fikum menguji atau mengetes. Paham ya? Tapi kalau fitnah di sini maknanya adalah al-fitnatu hi syirk. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zagh idza radda ba'da qawlihi na'am fayahlik. Artinya la'allahu na'am jangan-jangan atau bisa jadi e, orang yang di dalam hatinya ada sesuatu daripada penyakit kemudian dia menolak sebagian ucapan Rasulullah fayahlik misalnya dia akan binasa. Oh dia. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, terkadang fitnah mana syirik dalil dalil yang lainnya diantaranya adalah apa? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Paham ya? Nah, artinya dan perangilah mereka semua orang semuanya orang kafir hingga apa? Nah, barakallahu fikum hingga agama ini murni untuk Allah Subhanahu wa taala, hingga tidak terjadi kesyirikan. Fitnah cuma maknanya ada syirik. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa minal adillah aidan qaulu ta'ala termasuk dalil juga adalah firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan eh, Allah dan penuhilah panggilan Rasul. Nah, barakallahu fikum maksudnya suruh tunduk dengan syariatnya. Apabila da'akum apabila nam Rasulullah itu menyeru kalian, memanggil kalian lima yuhyikum terhadap perkara-perkara yang apa? Ngam yang telah diwahyukan kepada kalian. Maksudnya diperintahkan untuk apa? Untuk menjalankan syariat Rasulullah. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Enggak boleh menolak. Wa qul huwa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan juga firman Allah Taala, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa ayatun katsiratan fi hadzal makna dan ayatnya banyak sekali mengenai atau semakna dengan ini. Wa hadza huwa alladhi alaihi aktsaru ahli ilm dan inilah pendapat inilah yang kebanyakan mayoritas ahli ilm berada di atasnya. Yaitu apa? Yaitu bahwasanya al asal fil amr yadullu al wujub. Itu hukum asalnya. Paham ya? Itu kaidahnya perlu kita Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Kecuali kalau ada korina ada tanda yang memalingkan dari perkara yang wajib tersebut. Paham ya? Nah, kalau ada korina eh, barakallahu fikum yang memalingkan dari hukum asalnya barulah dimaknakan makna lain. Tapi kalau enggak ada korina hukum asal perintah apa? Wajib. Nah, barakallahu fikum. subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.